Coba segera masuk, santri besar segera masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, ikra ya ikhwan. Naam, saya qra. Man indahu saja'ah min qira'ah tafaddal man yaqra'. Lahad Baik, Imam, ikra Imam. الدنيا بمحبة الدين الدنيوية كالانتفاع بالمال والجاه أو بمجرد أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة والمحاورة وليس ذلك حرمنا أردنا أردنا وإما دينية وتجتمع فيها أغراض مختلفة منها الاستفادة بالعلم والعمل ومنها الاستفادة من الجهل تحسينا عن عن إيذاء عن إيذاء من يكدر القلب من يكدر القلب ويصد ويصد عن العبادة ومنها الاستفادة من المال والإكرام الاكتفاء به عن تبديل الأوقات في طلب القوة ومنها الاستعانة في المهمات فتكون مدة مدة في المصاحب وقوة وقوة قوة في الأحوال ومنها انتظار انتظار الشفاعة في الآخرة كما قال بعض السلف Nah, pasal Fasal berikutnya Setelah menjelaskan tentang Masalah kita benci karena Allah Dan cinta pun karena Allah Yang mana bencinya itu bertingkat-tingkat Ada tiga tingkatan Kemudian kita masuk bab berikutnya Fasal berikutnya Yaitu tentang penjelasan sifat-sifat al-masrutati fi man tahtaru suhbatihi suhbatahu yaitu tentang sifat-sifat yang disyaratkan <clears throat> tentang orang yang harus ia pilih di dalam persahabatannya dalam pergaulannya ini masing-masing punya teman dan seorang biasanya akan mem akan memberi suatu syarat syarat tidak langsung ataupun secara langsung nah dia akan menjadi teman saya ketika mungkin terpenuhi beberapa hal dia akan intim akrab dengan si fulan karena ada beberapa sifat yang memang bagi dirinya terpenuhi sehingga dia terus mendekati orang tersebut Nah, <clears throat> akan dijelaskan insyaallah. Ruwayna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man khalil. Kami telah meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya beliau bertelah bersabda dalam hadisnya rawahu Abu Daud dalam sahih Sunanuhi dan juga Tirmidzi dalam sahihnya min hadis Abu Hurairah وكذلك في الصحيح الجامع Nam ahadis sahihah bahwasanya beliau bersabda al mar'u ala dini khalili seorang agama seorang itu tergantung pada teman dekatnya falyandur maka lihatlah oleh kalian oleh seorang kalian lihatlah siapa teman dekatnya. Nah, di sini para ulama telah menjelaskan tentang hukum salaf alal mar'i ini. Jadi hukum salaf salafun oleh memberikan hukum kepada seseorang Apakah dia ahlu sunnah? Apakah dia ahlu bid'ah? Apakah dia ahlu ma'asi? Nam dengan cara bikori nihi. Itu dengan cara melihat teman dekatnya. Ini hukum salaf al-mar'i bikori ini. Dan juga telah dijelaskan oleh para sahabat yang lainnya bagaimana Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan Iqtabirun nasa bi ahdanihim al-muslim yattabi'u al-muslima fal fajiru al fajira. Nah, dalam Al-Ibana dan juga dalam Sahih Sunnah Imam Nah, <clears throat> dua imam itu imam siapa Sahih Sunnah Imam berbahari dalam Sahih Sunnahnya Nah, menukilkan perkataan Ibnu Mas'ud bahwasanya iktabirun nas ambillah pelajaran manusia. Lihatlah manusia. Mereka lihat bi ahdanihim yaitu dengan bitonatihim dengan teman dekat mereka siapa kalian bisa mengambil pelajaran bisa mengambil suatu hikmah enam suatu faedah untuk menilai seseorang apakah dia alusun sunnah atau ahlu bid'ah enam dengan cara bi'ahdanihim dengan melihat yaitu teman akrabnya teman dekatnya al muslim dia akan mengikuti muslim yang lainnya muslim yang baik dia akan mengikuti muslim yang baik ketika muslim yang fajir dia akan ikut pada muslim yang fajir Al-fasira yattabi al ya yattabi al-fasira. Orang yang fasir, nah, dia akan mengikuti orang yang fajir juga. Nah, ini. Ini al-mar'u ala dini khalili. yandur ahadukum man yukhalilu. Jadi agama seorang nah untuk menilai itu tergantung pada teman dekatnya. Ketika yang digawilinya teman akrabnya adalah ahli sunnah insya Allah di alu sunnah tak kala teman dekatnya di alu bid'ah maka kurang lebihnya adalah alu alu bid'ah nah telah datang juga dalam satu asar yaitu Sufyan al <clears throat> tak kala beliau bertanya tentang Robi bin Sabi. Robi bin Sabi seorang ulama di tengah-tengah manusia punya kedudukan yang sangat tinggi Nah, tapi sayang beliau seorang kodari. Dan tak kalah Sufyan tanya tentang orang ini kepada para pengikutnya, kepada para manusia yang lainnya tanya, bagaimana dia, Robi bin Sabi? Maka para manusia menjawab, dia adalah Nam ma bahuhu ila aslu sunnah Ma madhabuhu ila aslu sunnah tidaklah dia bermanhaj kecuali alu alu sunnah kata para manusia dan tak kalah bertanya lagi imam tersebut sorry tanya kola man bitawanat tuhu siapa teman dekatnya ini yang secara dohir secara apa yang dilihat oleh mata manusia sungguh penampilannya ahlu sunnah pakai imamah pakai jubah dan sebagainya itu harus sunnah sehingga manusia menjawab ahli sunnah dan tak kalah ditanya yang kedua kalinya siapa teman dekatannya? Siapa teman dekatnya? Maka nam takala manusia menjawab kalu ahlul qadar. Teman dekatnya ahlul qadar, itu qadari. Berpemahaman itu menolak takdir tentang perbuatan manusia. Namun yang menentukan adalah manusia sendiri bukan takdir Allah taala. Nah, ini tentang takdir ditolak. Maka Imam tersebut menjawab, dia adalah Qadari. Nah, Sabi, Ibn Sabi, dia adalah Qadari. Karena bitawanatuhu yaitu ahlul Qadar. Sehingga nam Imam Sauri menjawab pun demikian. Bukan dari kalangan ahlu sunnah. Baik. Ini hukum salaf al-mar'i qarinihi. Dengan berdasarkan hadis tersebut dan juga perkataan di antara para sahabat dan juga dalam satu syair. nanti dikatakan anil mara la tas'al wasal an qarini. Ini ya. Tentang seorang jangan engkau tanya. Kalau kalau engkau ingin tahu di ahli sunnah atau di bid'ah, kamu jangan tanya langsung ke orangnya. Ya, jangan langsung tanya ke orangnya langsung. Engkau ahli sunnah atau ahli bid'ah? Engkau pencuri atau bukan pencuri? Jangan demikian. Tapi wasal ankor ini. Tapi tanyalah siapa teman dekatnya. Ini. Tanya siapa teman dekatnya. Oh teman dekatnya adalah ahlu sunnah. Insya Allah Taala enam kurang lebihnya ahlu sunnah. Tapi kalau teman dekatnya ternyata adalah ahlu bid'ah enam. Insya Allah kurang lebihnya pun demikian. Ini. Jadi tentang seseorang jangan tanya langsung, tapi tanya tentang teman dekatnya siapa itu yang sebagai ukuran <clears throat> Tayib ini hukum salaf ala mar'i qarinihi. kemudian wa'lam annahu la yasluhu suhbati kullu ahadin ketahuilah bahwasanya tidaklah semua seorang itu baik untuk apa bersahabat untuk kita temani. Itu enggak semuanya orang itu adalah baik. Untuk kita ajak sebagai teman. Ini la yasluhu li suhbati kuluh ahadin. Semuanya tidak baik, ada yang jelek, ada yang baik manusia. Wala budda ayatamayyaz al bisifatin wa hisalin Maka di sini satu keharusan Naam untuk memilah-milah, untuk membeda-bedakan enam temannya nanti yang untuk diajak berteman dengan sifat-sifat, dengan peringai yang akan menunjang bisa babiha fi suhbatihi yang akan menunjang enam yang akan mendorong dengan sebab sifat tersebut enam ketika punya sifat yang sesuai yang diinginkan enam di dalam langgengnya suatu persahabatan ini Wa tilkal khisalu bihasabil fawaid. Dan disyariatkan, disyaratkan Nam sifat-sifat tersebut, peringai-peringai tersebut. Nam itu tergantung dengan faedah-faedah yang dicarinya dalam persiapan tersebut. Ini. Jadi seorang dia akan mencari sahabat akan mencari teman ini dan dia secara enggak langsung ataupun secara langsung dia akan memberikan suatu apa seperti syarat ya nah seperti suatu syarat atau seperti apa dia akan akrab dengan si fulan karena ada ininya ada itunya kalau nggak ada sudah berpisah Nah ini tergantung dengan faedah-faedah yang ia ambil dari orang tersebut. Dari persahabatan tersebut. Nah. Wahia imma dunyawiyah. Kadang berorientasi dalam perkara-perkara duniawiyah. Ini. Kalau sekiranya Nah berteman dengan si fulan orang kaya. Ini karena pikirannya orientasinya adalah dunia, maka dia akan akrab dengan orang tersebut. Nah, tak kalau dengan orang miskin, dia akan masa lama, afan, gak mau berteman dengan orang miskin. Ini karena orientasinya adalah dunia. Kal intifai bilmal waljah seperti dia ambil manfaat dari harta seorang dan juga kedudukan seseorang. Nah, pangkatnya kopral. Ya. Punya teman. Nah, temannya perwira atau mungkin temannya seorang dangki, komandan. Komandan apa dangki? seorang komandan, seorang kapten dan sebagainya, tingkatan yang tinggi cukup tinggi. Atau langsung ke atasnya lebih tinggi lagi. Nah dia karena orientasinya dunia, maka dia akan bergaul dengan orang tersebut. Bagaimana pangkatnya bisa naik yang tadinya kopral kemudian menjadi mungkin apa? Itu danru minimal sebagai ketua regu yang beranggota 10 orang. Nah, ini Demikian. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin dan istilah apa? Siddiqun manfaah. Ini ya. Jadi teman yang bisa mendatangkan manfaat. Jadi nggak mau bergaul dengan orang tersebut kecuali memang bisa mendatangkan manfaat-manfaat dari orang tersebut dengan hartanya dan kedudukannya dan sebagainya jadi perkara-perkara dunia. Faida ing kotoa ing kotoa bahwa aduka dan tak kala putus, nam tak kala nggak bisa memberikan satu manfaat, maka mungkin barangkali akan bisa menjadi aduh, jadi musuhnya. La arifuka wala ta'rifuhu dan dia nam nggak mengenal kalian dan juga kalian tidak mengenal dia. Ini demikian. Ini man, manfaat, teman yang bisa mendatangkan satu manfaat dari perkara-perkara dunia. Taib, ini yang pertama. Min dari imma dunyawiyah atau bimujarid bimujarad bimujaradil istiqnas bil musahadah wal muhawarah atau sekedar persahabatan biasa dengan saling menyaksikan melihat wal muhawaroh yakni bercengkrama hiwar persakapan. ini ya ini dikenal dengan siddiqun ladzah ya dalam kitabnya beliau yaitu sarah hidatul sarah hidatul ilmi talabul ilmi 6 Beliau mengistilahkan dengan istilah siddiqun ladzah. Teman yang bisa saling memberikan keledatan-keledatan dalam berbicara. Enak, nikmat ketika berbicara. sekedarnya saja. Cuma mujarot istiqnaf Sekedar persahabatan biasa dengan saling melihat, saling berbicara, saling memberikan ia ketika ngomong ini disambut dengan ini terus bergantian. Ini nikmat rasanya. Lebih-lebih ketika mungkin membicarakan seorang hibah. Terasa nikmat enggak? Enggak tahu-tahu sudah satu jam, sudah malam terus sambil mungkin goreng-goreng nasi, nasi goreng. Terasa nikmat, ya, terasa nikmat. Nah, dan masing-masing nggak bisa menciptakan manfaat ima si A dan si B. Ini ya, ini sekedarnya ngobrol kesana kemari. Ini. Walaysa dzalika horatna. Dan bukanlah di sini di situ suatu tujuan kita yang kita bahas bukan. Bukan yang akan kita bahas bukan. Ini sekedar namun untuk sebagai wawasan tentang masa-masa persahabatan, tentang sahabat. Yang kedua wa imma diniyah. Itu berorientasi enam kepada masalah agama. Ini. Yang pertama berorientasi enam ke arah masalah dunia. Yang kedua ini berorientasi pada masalah agama. tamiu fiha a'radun muhtalifah dan ini enam apa terkumpul di dalamnya maksud-maksudnya adalah beraneka ragam berbeda-beda beraneka ragam dalam masalah diniyah dan ininya lebih dikenal dengan siddiqun fadilah enam teman yang mulia ini ada siddiqun manfaah ada siddiqun ladzah ada siddiqun fadilah Bagaimana sidikun fadilah secara global? Nam, sidikun fadilah secara global itu adalah nam membawa kepada kalian kepada sesuatu yang baik yang akan menghiasi kalian tak kalah kalian berbuat jahat. Nah, mencegah kalian ketika kalian berbuat maksiat, menasehati dan membuka pintu-pintu kebaikan pada kalian menunjukkan ini baik ini jelek. Nah, demikian. Ini namanya siddiqun fadila teman yang apa? mulia. Bukan siddiqun ladda, bukan siddiqun siddiqun man manfaah. Ini secara globalnya. Akan kita jelaskan satu persatu insyaallah allah Kemudian minha di antaranya al atau bil ilmi wal amal. Yaitu dia bergaul dengan seorang karena ingin mengambil faedah dari sebuah ilmunya dan cara beramal dengan ilmu tersebut. Nah ini, ya kalau kita mungkin diberi rizki kedamat, kita ambil contoh Ya kita ngambil bagaimana nah cara mengamalkan suatu ilmu. Berilmu, kemudian di sana bagaimana cara mempraktekkan ilmu tersebut. Bukan sekedar nah berbanyak-banyak mencari ilmu. Tapi juga bagaimana para ulama di sana untuk mempraktekkan ilmu tersebut dalam bermuamalah, dalam berbicara, dalam bergaul, dalam dalam memberikan satu solusi ketika ada masalah di antara para tulabnya. Nah, ini jadi tidak sekedar berangkat mencari ilmu saja tanpa melihat bagaimana pengamalan para ulama tersebut ini ini masalah diniyah masalah orientasinya adalah masalah keagamaan sehingga ada seseorang yang dia bergaul dengan si fulan bagaimana mengambil ilmunya kemudian bagaimana cara mempraktekkan ilmu tersebut <clears throat> Wa minha al-istifadatu al jah. Dan di antara yang lain juga dia bergaul di seorang dia mengambil faedah dari kedudukannya. Dia punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, atau mungkin seorang yang memang punya kedudukan di tengah-tengah agama. tasinan an idain man yukaddir qalba wa yasuddu anil ibadah dalam rangka untuk menjaga enam gangguan orang yang akan bikin keruh hatinya dan akan mengganggu, menghalang-halangi tentang ibadah dia. Ini satu poin, dua poin. panjang kedua. Jadi ada seorang mungkin apa? Seorang yang alim punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. enam dan di situ penuh Nah, sifat subhat muncul. Nah, penuh dengan subhat muncul karena zaman fitnah terutama sekarang zaman fitnah. Nah, maka dia ambil faedah dari orang tersebut. Nah, untuk apa? Untuk menjaga dari gangguan. Orang yang akan membuat apa? Rapuh hatinya. Membuat keruh hatinya ini dan juga akan menghalang-halangi dia dari beribadah kepada Allah Taala ini ini yang kedua kemudian yang ketiga al jatuh minal mal lil iktifa'in lil iktifa'i bihi antasji il awqad di talabil qut yaitu dia bersahabat dalam rangka untuk mengambil faedah dari hartanya karena untuk mencukupi dengan harta tersebut daripada dia menyanyiakan waktunya. Nah, di dalam apa mencari suatu bahan makanan. Nah, ini ini terjadi ya ketika mungkin seorang yang dia nah nggak bisa kerja Bisanya cuma ngajar satu ilmu. Ngajar sebuah ilmu. Dan dia seandainya cari uang kesana kemari, maka akan berantakan. Ketika dia untuk berdakwah, masyarakatnya kan apa masyarakat butuh dai. Nah, sehingga dia memang apa ya semacam mungkin diberilah diberi upah dari seorang untuk terus dia berdakwah. Nah, ini paham ini. Dan ini memang hilaf, ya. Dan telah kita jelaskan tentang masalah tersebut. Yang rojak adalah diperbolehkan. Wa minha al-isti'anah fil muhimat. Dan di antara berikutnya adalah isti'anah dalam perkara-perkara yang sangat penting. Ini fatakunu udatu fil masaib wa quwwatu fil ahwal. Dalam perkara yang penting sehingga enam apa ada beberapa masalah yang udah tuh bilangan-bilangan musibah-musibah yang muncul pada dirinya dan untuk menguatkan keadaan dirinya ini isti'anah. Jadi dia apa? Isti'anah, minta pertolongan dalam perkara-perkara yang sangat penting. Wa minha antaranya juga adalah inti daru safa'ah, menunggu satu safaat nanti di akhirat. Apa maksudnya? Jadi mencari teman yang baik, nah mencari teman yang saleh salehah Naam. Sebanyak-banyaknya. Yang baik-baik. Yang nanti akan berfaedah di negeri akhirat. Naam, di negeri akhirat. Bisa membantu. Bisa memberikan satu bantuan ketika memang dibutuhkan. Kama qala batu salaf istaksiru minal ikhwan. Perbanyaklah oleh kalian dari sebuah teman-teman, jadi persaudaraan. Fa inna likulli mu'min syafa'ah. Maka sungguhnya setiap mukmin nam itu nanti bisa memberikan syafaat. Nah, ini perkataan sebagian para salaf. Ada yang hadisnya? Nah, ada yang tahu tentang hadis yang menguatkan ini? Man indakum faedah hati ya ikhwan Menguatkan untuk ucapan batu salaf Tapi mungkin itu saja yang kita bahas Wallahualam bisawab Ilahuna Subhanallah antas